Islam. Karena pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting dan mesti kita ulang dan kita berupaya untuk menyebutkan dari kitab yang lainnya dari tulisan para ulama yang berkenaan tentang wajibnya kita untuk kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah berlalu penjelasan-penjelasan dan beberapa contoh. Dan demikian yang paling utama dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya untuk berpegang teguh dan mentaati apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih tersisa beberapa perkara yang semestinya kita sebutkan sebagai minbab at peringatan bagi kita semuanya. Bahwasanya kewajiban untuk kembali kepada bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada, adalah sangat begitu jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Dalil-dalil yang Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sudah cukup sebenarnya bagi kita yang menunjukkan wajibnya kita untuk kembali kepada apa yang dipegangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dibawa oleh beliau, baik apa yang beliau perintah, maka demikian juga apa yang beliau larang. Maka kita wajib untuk menjalankan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana wajibnya kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikian juga kita menjauhi larangan-larangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya hakikatnya itu adalah kita dalam rangka menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Dan di antara sebagian beberapa contoh dari kisah yang terjadi di zaman para sahabat yang telah berlalu dari kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang seorang wanita yang dia ketika dibacakan tentang larangan mentato tubuh yang dia berdalih bahwasanya hal tersebut tidak ada dalam Al-Qur'an tapi telah disebutkan oleh beliau Abdullah bin Mas'ud bahwa sungguh larangan mentato tubuh itu pun ada di dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ataakumur rasulu fahuduh wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian maka kerjakanlah. Dan apa-apa yang dilarang oleh beliau maka tinggalkanlah. Maka demikian juga contoh yang semakna atau yang semisal dengan ini apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Al-Madkhalul Kabir bi isnadihi an Habib ibni Abi Fadalah Al-Makki disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi riwayat di dalam kitab Al-Madkhal Al-Kabir dengan sanatnya sampai al, sampai Habib ibnu Abi Fadalah Al-Makki yang di sana dia mengkisahkan tentang apa yang terjadi pada Imran ibnu Husain. Siapa Imran ibnu Husain? Sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Beliau mengatakan Habib ibnu Abi Fadalah al-Makki anna Imran ibnu Husain. Dakara asy-syafa'ata Faqala rajulun minal kaum Ya Aba Nujaid innakum tuhaddithunana bi ahaditha lam najid laha aslan fil Qur'an faghadiba Imran Ketika itu Imran Ibn Husain ketika menyebutkan tentang masalah syafaat hadis-hadis yang berkenaan tentang syafaat Faqala rajulun minal kaum maka ketika itu ada seorang laki-laki mengatakan kepada Imran Ibn Husain, Ya Aba Nujaid. Karena kunyah. Imran Ibn Husain radhiyallahu taala anhu adalah Abu Nujaid. Ya Aba Nujaid, innakum tuhaddithunana nabi ahaditha lam najid aslan fil Qur'an. Sesungguhnya kamu telah menyampaikan kepada kami hadis-hadis yang tidak ada dasarnya itu semuanya dalam Al-Qur'an. Faghadiba Imran, maka Imran pun itu Imran Ibn Husain marah dengan ucapan orang yang seperti ini. Maka dibolehkan marah pada tempatnya. Ya. Ketika orang tersebut mengatakan yang seperti ini, maka perkara tersebut adalah terkandung padanya kritikan terhadap apa-apa yang muncul atau apa-apa yang dibawa oleh Imran Ibn Husain dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lirrajuli qara'tal Kemudian Imran Ibn Husain mengatakan kepada laki-laki tersebut, Bukankah kamu telah membaca Al-Quran? Fakala na'am, iya, saya sudah membaca Al-Quran. Fakala fahal wajadta fihi salat al-isya'i arba'an? Kemudian Imran Ibn Husain mengatakan, apakah kamu mendapati salat isya itu di dalam Al-Quran ada disebutkan empat rekaat? Ada nggak di dalam Al-Quran disebutkan sholat isya empat rakaat? Tidak ada. Ya. Tetapi di, di mana kita dapatkan? Di dalam sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajat al maghrib thalathan wal ghada wal ghada ataini wal arba'an wal asra arba'an. Maka demikian pula apakah kamu mendapati sholat maghrib di dalam Al-Quran itu disebutkan tiga rakaat? Sholat subuh disebutkan dua rakaat. Salat duhur disebutkan empat rakaat. Salat asar demikian juga apakah disebutkan dalam Al-Qur'an empat rakaat? Kemudian lagi-lagi itu pun mengatakan kolala, iya, saya tidak mendapati. Ya, tidak, saya tidak mendapati. Yang demikian disebutkan di dalam Al-Qur'an jumlah rakaat dari salat-salat tadi. Kemudian Imran Ibn Husain mengatakan kolafaan fa'an man akhadtum dalik." Kalau begitu dari siapa kalian mengambil? Dari siapa kamu mengambil hal tersebut? Kok bisa kamu sholat? Ya, sholat isya empat rakaat, sholat subuh dua rakaat, sholat duhur empat rakaat, dan seterusnya. Dari siapa kamu mendapatkan yang seperti ini? Alastu ma'anna akhattumuhu wa akhadna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kalian atau kamu mengambil yang seperti dari kami dan kami mengambil yang seperti dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Awajatum fihi ay al Quran min kulli arba'ina syatan syatan. Ya, setelah tentang permasalahan sholat, ya. kemudian beliau berpindah tentang masalah zakat. Kemudian Imran Ibn Husain mengatakan, setelah menegaskan, bukankah kamu mengambil yang seperti ini dari kami dan kami pun mengambil yang seperti ini dari Rasul Shallallahu Alaihi wa Wasallam. Kemudian beliau berpindah tentang permasalahan zakat. Demikian juga, apakah kamu mendapati di dalam Al-Quran bahwasanya setiap 40 ekor kambing itu dikeluarkan darinya satu ekor kambing dalam masalah zakat bahimatul an'am. Ya. Karena nisab zakat bahimatul an'am dalam ghanam yaitu dalam syah kambing itu ya nisab minimalnya adalah 40 ekor kambing. tentunya di sana ada syarat-syarat terkait dengan masalah ini yang dibahas dalam kitab zakat. Ya. Di antaranya dia adalah saimah. Saimah adalah sesuatu yang ya di dalam keadaan dia makan dari rumput yang alami artinya yang dalam keadaan dia dikembalakan atau diumbar ya. bukan diberikan makan dalam keadaan dibelikan mayoritasnya tetapi mayoritasnya dalam keadaan diumbar atau dikembalakan makan dari ya alkala al halal dari rumput yang halal atau alkala al mubah Kemudian di sana ada beberapa syarat tentunya terkait yang seperti ini khususnya dalam kitab zakah. Nah, tapi pada dasarnya minimal ya, di dalam masalah bahimatul anam khususnya masalah syah atau kambing ini adalah minimal nisab yang harus dikeluarkan atau yang wajib padanya dikeluarkan darinya zakat adalah 40 ekor kambing. Maka apakah kamu mendapati di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya setiap 40 ekor kambing itu dikeluarkan satu ekor kambing? Wa fi kulli kada wa kada ba'iran kada dan setiap demikian juga dalam masalah onta dikeluarkan demikian juga. Itu di sana ada ketentuan yang berbeda dari jumlah ya. Terkait masalah onta. ya. Wa fi kulli dirhaman kada. Demikian juga dalam masalah dirham. Itu di dalam masalah perak. Ya. Apakah kamu mendapati di dalam Al-Quran disebutkan setiap nisab dirham maka dikeluarkan demikian-demikian. Dari mana kamu mendapati yang seperti ini? Dari mana kamu mengambil yang seperti ini? Dari mana kamu mengamalkan? Kalau kamu alasannya tadi, wahai Abu Nujaid, kamu telah menyampaikan kepada kami hadis-hadis yang tidak ada dasarnya hal tersebut dalam Al-Quran. Nah, maka pantas Imran Ibn Husain marah ketika itu. Kemudian orang tersebut pun mengatakan, La, iya, aku tidak mendapati hal tersebut dalam Al-Quran. Kalau begitu dari siapa kamu mengambil? Kata Imran Ibn Husain. Fa'an man ahattum dhalik. Dari siapa kamu, kalian mengambil hal tersebut? Alastum anna akhadtumuhu wa akhadna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kalian mengambil dari kami yang kami ini mengambil langsung dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Karena Imran Ibn Husain murid Rasul, sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Wa qala ya, Wajadtum fil Qur'an wal yatawafu bil baitil atiq. Awajadtum fihi fatufu sab'an. Warka'u rak'ataini khalfal maqam. Maka demikian juga di dalam Al-Qur'an. Misalnya kamu dapati disebutkan di sana wal yatawafu bil baitil atiq dan tawaflah kamu ya di Ka'bah. Al-Baitul Atiq di sini adalah Ka'bah. Apakah kalian mendapatkan atau kamu mendapatkan di sana disebutkan bahwasanya di dalam Al-Quran tawaf itu tujuh kali. Nah, itu tujuh putaran. Ya. Maka kemudian setelah itu beliau menyebutkan beberapa perkara. Setelah itu beliau mengatakan mengingatkan amma sami'tum. Qala Allahu fi kitabih tidakkah kalian Tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu membaca? Ya. Tidakkah kamu mendengar apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan? Di dalam surat Al-Hashar yang dibacakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Di dalam kisah wanita tadi. Beliau membaca Imran Ibn Husain membaca firman Allah. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ مَعَنْهُ فَانْتَهُ Dan apa-apa yang dibawa oleh Ar-Rasul maka ambillah, maka kerjakanlah. Dan apa yang dilarang oleh beliau, maka tinggalkanlah. Surat Al-Hasyr ayat 7. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berkata Imran bin Husain pada akhir akhir hadis tersebut beliau mengatakan waqad akhadna an rasulillahi asya'a laisa lakum biha ilmun. Maka sungguh kami telah mengambil ilmu langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perkara-perkara yang di sisi kalian kalian tidak tahu hal tersebut. Kalian tahunya dari mana? Dari sunnah Rasul. Kalian tidak mendapati hal tersebut dalam Al-Quran, tetapi dapat dari mana? Dari sunnah Nabi Alaihi Wasallam, dari hadis Rasul. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka sekali lagi ini adalah sebagai penguat bahwasanya ya, kita semua dibimbingkan untuk kembali di dalam memahami Al-Qur'an dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka sesungguhnya hadis Rasul adalah penjelas ya. Pentafsir dari isi Al-Qur'an sebagaimana yang telah kita lalui dari ayat ya, di antara dalam surat An-Nahl yang telah kita sebutkan. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas dan sungguh telah kami turunkan kepadamu Ad-Dikra Al-Quran Dalam rangka kamu menjelaskan kepada manusia Rasul sebagai mubayyin Tugas Rasul sebagai apa? Penjelas Dari isi Al-Quran Sehingga tidaklah bertentangan antara Al-Quran dan hadis Nabi Tidak bertentangan antara Al-Quran dan sunnah Rasul Alaihi salatu wassalam Bahkan as-sunnah itu adalah penjelas dari isi kandungan Al-Quran Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka demikian para sahabat semangat mereka di dalam mengamalkan sunnah Nabi. Dan demikian juga mereka semangat untuk mendapatkan dari hadis-hadis Rasul yang mungkin bisa jadi mereka belum sempat mendengarnya, tetapi mereka berusaha mencari ya dari para sahabat yang lainnya yang hadir langsung di majlis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kadang-kadang sudah pernah mendengar hal tersebut dari Rasul, tapi dia ingin mentakkit, ingin memastikan lagi. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu nggak sembarangan dalam periwayatan hadis. Ya. Padahal dia mendengar langsung, tapi ingin mentakkit kepada sahabat yang lainnya. Benar nggak kamu mendengar yang seperti ini? Ya. Itu menunjukkan mereka itu adalah orang-orang yang amanah dalam masalah ilmu. Sehingga para para ulama mengatakan as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat itu seluruhnya terpercaya. Sehingga dulu pada zaman para sahabat itu ya, tidak ada ilmu sanad ya. Tidak ada ilmu sanad karena mereka semua ter terpercaya. Ketika mereka hadir di majlis Rasul, maka mereka menyampaikan kepada yang lainnya. Demikian. Dan mereka adalah manusia-manusia yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di dalam Al-Qur'an. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ibn Sirin rahimahullah, "Kanu la yas'aluna 'anil isnad." Dulu mereka zaman sahabat, mereka tidak pernah bertanya tentang masalah sanad di dalam periwayatan hadis. Tidak disebutkan haddatsana wa akhbarana. Tidak perlu adanya penelitian sanat sifulan fikoh atau sifulan kadzab atau sifulan doif. Tidak ada. Karena semua mereka adalah para sahabat adalah udul, terpercaya. Falamma waqa'atil fitnatu maka tatkala terjadinya fitnah ya, terjadinya fitnah khawarij terjadinya fitnah Orang-orang yang ber, para munafikun yang mengadu domba kaum muslimin. Demikian juga fitnah Ar-Rafidah ya, yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Ketika terjadinya berbagai fitnah yang seperti ini, kemudian sa'alu anil isnat maka mereka pun bertanya tentang sanat Disebutkan dalam riwayat yang menyebutkan dari atau yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Sirin. Kemudian mereka mengatakan qalu sammulana rijalakum. Setelah terjadinya fitnah, maka mereka kemudian mengatakan sebutkan perawi-perawi kalian. Sebutkan siapa yang meriwatkan itu? Apakah dia sikoh? Apakah dia terpercaya? Karena sesungguhnya yang seperti ini adalah dalam rangka ya, memilih dan memilah mana hadis yang sahih dan mana hadis yang baif. Ya. Kalau yang membawa adalah orang yang tertuduh adalahnya, tertuduh keadaannya, maka sungguh karena ini adalah bagian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepadamu seorang fasik membawa berita, maka cross check dulu. Tabayun dulu, cari kejelasan. Bagaimana? Benar tidak berita yang seperti ini? Maka kata para ulama, ya, mafhum dari ayat ini, maka apabila yang membawa itu adalah seorang yang terpercaya, maka tidak perlu adanya tabayun lagi. Yang ditabayun itu kalau yang membawa itu adalah seorang pendusta. Seorang yang terkenal dengan kedustaan, seorang yang terkenal dengan kebohongannya, seorang yang tidak terpercaya. Ya. Seorang yang terkenal dengan kebid'ahannya. Ya. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibn Sirin, maka tatkala terjadinya fitnah, maka kemudian mereka mengatakan para sahabat atau orang-orang yang setelahnya, ya, setelah para sahabat, mereka mengatakan, Sammulana rijalakum, sebutkan perawi-perawi kalian yang meriwayatkan hadis tersebut, sebutkan. sifulan tikah, sifulan terpercaya, sifulan daif, sifulan lemah. Si fulan kadza pendusta. Maka kemudian kata beliau fayung baru ila ahli sunnati hadu hadithuhum. Maka mereka melihat kepada hadisnya ahlu sunnah ya. Mereka para salaf melihat kepada ahlu sunnah dan mengambil hadis-hadis mereka. Wayung baru ila ahli bid'ah fala hadithuhum. Dan mereka melihat kepada ahlul bid'ah dan tidak diambil hadis-hadis mereka. Kenapa? Karena mereka adalah para pendusta, kadzabun. Yang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat hadis-hadis palsu. Dengan alasan untuk keutamaan amalan atau yang semisalnya atau yang lainnya. Padahal Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengancam orang-orang yang mengatasnamakan berdusta atas nama Rasul Man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang ya, berdusta atas nama diriku, atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, muta'ammidan dalam keadaan dia sengaja falyatabawa maq'adahu minan nar, maka persiapkanlah dirinya tempatnya kelak dalam api neraka. Ancamannya sangat keras. Ya. Disebutkan yang riwayat yang semakna dengan ini adalah man qala ani malam akul falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengatakan suatu ucapan yang tidak pernah aku ucapkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka persiapkanlah tempat duduknya kelak ya dalam api neraka naudzubillahi min dalik. Ya. Ada hadis dibuat sengaja ya dalam rangka untuk alasannya untuk biar kaum muslimin semangat dalam beramal saleh. Ya, masih kurang, merasa kurang dengan apa yang telah disebutkan oleh Rasul. Biar kaum muslimin itu takut untuk berbuat maksiat sehingga dibuat hadis-hadis yang seolah-olah sangat mengerikan. Maka kesahihan suatu hadis bukanlah dilihat dari makna yang bagus dari isinya atau kandungannya, tetapi tentunya dilihat dari sisi periwayatannya apakah hadis itu secara sangat sahih Ya. Secara matan, secara isi kandungannya demikian juga. Ya. Tentunya di sana para ulama ahlul hadith yang menguasai dalam bidang ini. Ya. Tidak sembarangan kemudian apa yang dinisbatkan kepada Rasul kemudian dikatakan hadis Nabi. Berapa banyak manusia membuat hadis-hadis palsu dalam rangka untuk menyokong ya, keyakinan-keyakinan yang menyimpang yang ada pada diri mereka. Atau membuat hadis dalam rangka untuk melariskan dagangannya. Iya, terjadi. Ya, terjadi. Nah, pedagang misalnya, ya maaf saja, pada zaman dahulu terjadi ini. Ya, beberapa hadis keutamaan makan garam. Ya. Ya, barang siapa makan garam maka demikian-demikian. Ya. Nah, atau keutamaan-keutamaan ya, seorang yang dia tak ta'asub kepadanya, yang dia fanatik kepada orang tersebut, ya, maka demikian terjadi. Ikhwanifiddin rahimani wa Ya. Demikian juga membuat suatu hari tersebut ya, dalam rangka untuk dijual. Ini terjadi dari zaman dahulu. Tetapi alhamdulillah para ulama ahlul hadith yang mereka menjaga keutuhan agama Islam ini. Ya, mereka mempelajari, menguasai ilmu hadis, ilmu sanad, sehingga ilmu Islam itu terjaga. Ya. Maka ini adalah ilmu sanad yang khasisatun fadilatun lihadil ummah walaysat li ghairiha minal umam kata para ulama. Maka ilmu sanad ini adalah ilmu yang ke, yang khusus yang dimiliki keutamaannya tersebut dimiliki oleh umat ini umat Islam yang tidak dimiliki oleh umat yang lainnya. Ya. Maka semuanya adalah melalui jalur-jalur yang terpercaya. Periwayatan hadis. Demikian juga kiroah-kiroah dalam Al-Quran. Semuanya terjaga. Maka sungguh Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjaga kemurnian keutuhan Al-Qur'an. Ya. Di antaranya adalah dengan adanya mereka para ulama ahlul hadis Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah yang mereka para ulama ahli hadis. Ya, dikatakan apa? Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Yang mereka berusaha untuk ya, membantah penyimpangan orang-orang yang melampaui batas. Wanti halal mubtilin dan penyimpangannya orang-orang yang ahli, ahli batil wa ta'rifal jahilin dan wa tahrifal jahilin dan penyelewengannya orang-orang bodoh. Maka demikian mereka para ulama yang Allah pilih mereka untuk menjaga agama ini, ke keutuhan agama ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Asyik Dr. Muhammad Yaur Rahman Al-A'zami. Sebuah riwayat di antara yang menyebutkan tentang kisah sebagian para sahabat yang berupaya yaitu menunjukkan kehati-hatian mereka di dalam menjaga agama ini, menjaga hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai di antara mereka berusaha memastikan lagi bersafar sampai walaupun harus ditempuh perjalanan jauh mendatangi sahabat yang lainnya yang pernah mendengar hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Disebutkan waqad kana ahaduhum yusafiru litaaqudi minal hadits alladhi sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta la yuhti'a fi riwayatihi. Bahkan sampai-sampai sebagian mereka para sahabat mereka melakukan perjalanan jauh, melakukan safar untuk memastikan kembali hadis yang pernah dia dengar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia tidak salah dalam periwayatannya tersebut. Ini menunjukkan kehati-hatiannya para sahabat. Fakat haraja atau au fakat haraja au fakat haraja Abu Ayyub ila Uqbah bin Amir. Ini kisah Abu Ayyub Al Ansari yang beliau pergi melakukan safar menuju sahabat Uqbah ibnu Amir liyas'alahu an hadithin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka bertanya tentang sebuah hadis yang pernah dia yang pernah beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang mendengar hadis tersebut ya, di antaranya adalah Abu Ayyub Al-Ansari dan Uqbah ibn Amir. Bahkan disebutkan di sini hanya beliau berdua tersebut. Walam yabqa ahadun sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghairuhu wa ghairu Uqbah. Maksudnya yang tersisa. Yang tersisa dari para sahabat ketika itu yang mendengar langsung dari Rasul hanya dua yang tersisa. Sehingga Abu Ayyub ingin memastikan kembali terkait dengan apa yang pernah beliau dengar. Falamma qadima fanazala ala Maslamah Ibnu Mahlad Al-Ansari wa huwa Amir Misr, yaitu posisi Abu Ayyub itu di Madinah, Uqbah Ibnu Amir itu di mana? Di, di Mesir. Perjalanan jauh ya. antara Madinah sampai Mesir. Maka tatkala datang maka beliau menemui maslamah Ibnu Mahlad Al-Ansari yang beliau adalah pemimpin Mesir ketika itu. Fa'ukhbira fa'ajala alaih. Kemudian dikabarkan kepadanya dan kemudian beliau bersegera menemui Maslamah ibnu Mahla tersebut. Fakharaja ilaihi wa'anakahu. Kemudian segera dia mendatangi Uqbah ibnu Amir. Itu dikabarkan tempatnya Uqbah ibnu Amir. Kemudian beliau segera menuju kepada Uqbah ibnu Amir. Ya, Kemudian bermu'anakah. Kemudian beliau mengatakan maja'a bika ya Aba Ayyub. Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu mengatakan apa yang kamu datang, apa yang membuatmu datang ke sini wahai Abu Ayyub? Faqala, kemudian Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan haditsun sami'tuhu min Rasulillah. Yaitu sebuah hadis yang pernah aku dengar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walam yabqa ahadun mimman sami'ahu min Rasulillah ghairi wa ghair Uqbah. Dan tidak tersisa sekarang ini dari orang yang mendengar hadis tersebut dari Rasulullah kecuali adalah diriku dan Uqbah bin Amir. Faba'ath man yadulluni ala manzilih. Ya. Ini masih afan masih bertemu dengan Amir Mesir tadi, kemudian dia meminta untuk ditunjukkan tempat rumahnya Uqbah bin Amir. Setelah ditunjukkan, kemudian Uqbah bin Amir mengatakan, "Maja abika ya Aba Ayub." Apa yang membuatmu datang ke sini wahai Abu Ayub? Kemudian Abu Ayub mengatakan yang sepertinya seperti apa yang dikatakan kepada Maslamah ibnu Mahlat al Ansari tadi. Yaitu hadis yang pernah aku dengar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak tersisa sekarang ini kecuali aku dan dirimu. Yaitu di dalam permasalahan hadis fi satril mukmin dalam masalah ya keutamaan menutup aib saudaranya. Qala Uqbatu, kemudian Uqbah bin Amir mengatakan na'am. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iya, aku pernah mendengar langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Man satara mu'minan fid dunya ala hizyatin satarahu Allahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutup aib saudaranya seorang mukmin di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya kelak pada hari kiamat. Kala Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian Abu Ayyub mengatakan sodakta. Benar kamu. Ya. Intinya ingin apa? Ingin mentakit lagi. Ya, ingin mempertegas lagi. Ya. Apa yang pernah beliau dengar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga ketika beliau menyampaikan kepada yang lainnya tidak salah. Ini menunjukkan kehati-hatian para sahabat. Tuman sorafa Abu Ayyub ila rahilatihi farakibaha raji'an ilal Madinah. Kemudian setelah itu ya, Kemudian Abu Ayub setelah mendengar dari Uqbah bin Amir hadis tersebut kemudian beliau pulang. Kemudian naik kendaraannya dan kembali ke Madinah. Hanya untuk apa? Satu hadis saja. Subhanallah. Ya. Kalau yang seperti ini kita tentunya ya, bermuhasabah kepada diri kita. Yang kita ini subhanallah sekarang dimudahkan. Ya, Mau cari hadis sudah dikumpulkan oleh para ulama dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mau mendengar kajian tentang hadis, tinggal hadir di masjid dekat, nggak jauh-jauh, nggak terhitung safar sudah ada di kota-kota masing-masing di antara kita. Mudah. Belum lagi yang memakai teknologi yang ada, radio streaming dan yang semisalnya. Nah, tapi subhanallah, kadang-kadang kita kurang bersyukur atas nikmat Allah tersebut. Ya. Kurang amanah di dalam masalah ilmu. Ya. Dalam arti kadang-kadang kita sudah dimudahkan yang seperti ini masih kurang semangat untuk menghadiri majelis ilmu, kemudian mengamalkannya. Maka ini sebagai muhasabah bagi kita semuanya, nasihat bagi kita semuanya. Lihat para sahabat. Semangatnya mereka ya, untuk mencari ilmu. Ya. Ini adalah bagian dari mencari ilmu juga, walaupun itu sudah di, beliau dapatkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau ingin untuk mentakit kembali, mempertegas kembali apa yang pernah beliau dengar, sehingga ketika menyampaikan kepada yang lainnya nggak salah. Dan yang semisal ini adalah riwayat sebagian para sahabat yang datang kepada Abdullah ibnu Unais. Ya, sahabat Abdullah ibnu Unais ini, ya, pernah mendengar sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya satu orang sahabat ini yang anak lupa namanya. Dia datang kepada Abdullah ibnu Unes dalam jarak satu bulan perjalanan. Kalau dikatakan satu bulan perjalanan itu yang dengan kendaraan kuda atau onta pada zaman ketiga itu. Ya. Itu beliau tempuh dalam rangka untuk mendapatkan satu hadis dari Abdullah ibnu Unes yang pernah didengar langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah banyak mencatat hadis, menghafal hadis, mungkin membaca, ya kadang-kadang kita ini ya semakin dimudahkan semakin lupa dengan apa yang diberikan kemudahan tersebut kepada kita semuanya. Terutama dalam masalah amal, kadang-kadang kita ini lemah atau kurang semangat. Maka butuh di antara kita terus untuk kemudian mengintrospeksi, mengintrospeksi diri kita, saling nasihat, menasihati di antara kita. Ya. Di atas ketakwaan, di atas ketaatan dan ketakwaan. Ya. Maka sungguh kalau seandainya itu semuanya berbagai teknologi, berbagai kemudahan-kemudahan tersebut, kemudian kita syukuri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah itu semuanya kepada kita. Nah, dengan kemudahan untuk mendapatkan ilmu tersebut, memahami ilmu tadi, ya, untuk mengamalkannya, diberikan taufik untuk dimudahkan beramal soleh dengan ilmu yang kita pelajari. Tetapi kalau seandainya kita ya, tidak mensyukuri nikmat tersebut, maka sungguh adab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini dan insyaallah semoga bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Masih kita akan menyebutkan beberapa hal terkait dengan bimbingan para ulama untuk kembali kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berapa banyak pada masa-masa sekarang ini upaya-upaya penggembosan kepada hadis-hadis Rasul, walaupun dengan nama studi kritis terhadap hadis Nabi. Seolah-olah mengadakan seminar-seminar, tapi judulnya studi kritis terhadap hadis Rasul. Orang-orang yang mengkritik hadis Nabi seolah-olah orang-orang yang pemberani, orang-orang yang dikatakan cendekiawan. Ya, mengkritisi maunya apa? Mengkritisi hadis Nabi tersebut adalah mengkritisi syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengkritisi apa-apa yang dibawa oleh Rasul hakikatnya adalah mengkritisi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Karena Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara dari hawa nafsu. Berapa banyak sekarang muncul berbagai seminar-seminar ya, yang dimunculkan oleh orang-orang yang ya, menyebarkan ya, ketakutan terhadap sunnah Rasul atau hadis Nabi sehingga umat digambarkan bahwasanya ya, kebencian terhadap hadis Rasul ya. digambarkan bahwasanya orang-orang yang berpegang kepada sunnah Rasul itu adalah orang-orang yang ekstrim orang-orang yang radikal ya. upaya untuk Mengkikis atau menghilangkan pemahaman radikalisme adalah upaya yang bagus. Tetapi ketika menepis pemahaman-pemahaman radikal dengan pemahaman liberal, maka itu adalah upaya yang salah besar. Memangkas atau menepis pemahaman-pemahaman radikal yang berlebihan melampaui batas dalam syariat Allah dengan pemahaman liberal yang mengatakan semua agama sama, semua pemahaman sama. Ya. Jangan kemudian kita mengkapling surga sendiri dan sebagainya. Semua itu benar. Ya. Mengatakan bahwasanya ya, siapapun agama apapun semua itu nanti akan kembali kepada keridhaan Allah atau kembali kepada surga Allah. Allah musta'an. Maka menengkal radikalisme dengan liberalisme adalah upaya yang salah besar. Ya. Sampai-sampai sekarang upaya orang-orang liberal ini mereka dengan baju yang seolah-olah ya, dengan bahasa yang menggiurkan seolah-olah Islam yang ada di Indonesia ini adalah Islam yang harus disesuaikan dengan apa yang ada di Nusantara ini. Dengan Islam Nusantara atau Islam yang modern, yang lainnya. Padahal hakikatnya mereka adalah orang-orang liberal. Maka sadarlah wahai kaum muslimin. Hati-hati dari pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Yang kita semuanya wajib untuk kembali kepada bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang ada di Nusantara ini pun wajib untuk kembali kepada bimbingan Al-Quran was Sunnah Jangan kemudian Al-Quran dan Sunnah kemudian disesuaikan dengan apa yang ada dalam budaya Nusantara. Mereka menggambarkan bahwasanya ya kalau yang menyelisih syariat Islam seperti uh, sek bebas, free sek, nah itu yang nggak yang nggak boleh. Tapi kalau Labuan ya memberikan ya terkait dengan uh, penghormatan kepada gunung atau kepada lautan ya ya selama Kata mereka, ya tidak apa-apa. Ini kan budaya kata mereka. Allah mustahil. Nah, ini adalah pemahaman-pemahaman yang penting kita untuk waspada. Nah, walaupun mereka nah, berupaya dengan sepenuh upaya yang ada pada mereka, tapi apabila kaum muslimin berpegang teguh kepada syariat Allah, kepada ajaran Rasulullah dan para sahabatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan mereka untuk istiqamah dan dijauhkan dari berbagai syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir tersebut.